Sedaya para alim, para bapak kiai, para ulama, masyayikh, asate, para sepuh lan bini sepuh, ugi tokoh-tokoh masyarakat. hingga mengriyo kanca-kanca panitia penyelenggara pengajian pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya hormati, para bapak, para ibu, para cewek, beliau jamaah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, al mukminu la yamutu bal yunqal min daril sana ila daril baqa wong mukmin niku ora mati mung dipindah Allah saka dunia, nggone kerusakan marang akhirat nggone kelanjungan. sejak ini, uang mukmin pun bukan berdarah. Namun dipindah oleh Gusti Allah tetap urip mati ninggalno alam dunia saya berusaha dipidah urip tembene alam akhirat sing langgeng. Napa kate dipindah? Sebab arep diwenehi hadiah. Sing umpama di paling nang gone donya, donya iki gak amot digawe wadah. Sama sekalian, donya iki umpama digawe wadah ganjarane wong mukmin siji mawon bukan kamu. Jadi dunia ini digawe wadah ganjarannya wong mukmin setunggal iku gak kamu. Coba sampean pikir. Ono anak sedekah nang gone wong tuwae. Sedekah tak puluhan. Tak puluhan itu onde-onde sing cilik. Ya onde-onde gede gak tak puluhan, tak anak saudara tak puluh anak gue wong tuane niku kalau gusti allah dibanding hadiah omah gedong di kota suargo tak sak puluhan omah gedong siji dan rong puluhan omah gedong loro telung puluhan omah gedong loro sapire hmm. Yo duwe karunat ngono saya Iku sing sapire. Nenek 10 piring. Coba sampean pikir. Ono wong sholat jenazah nyolati mayit niku dawuh kanjeng Nabi diwenehi hadiah emas gedene sak kilo sahabat takon sak kilo niku pinten kanjeng Nabi dawuh sak kilo niku ukurane rong gunung Uhud iki nyolati mayit sepisan eh, emas rong gunung lah nek nyolati mayit pun pindho emasé piro petang gunung ping telu enam gunung iki nek wong biasa nek model Mumpung gawe yang nyolati mayit ke amun mayit, sak piro gununge murti nakene. Indonesia ini di wadah gunungnya musim panjang jiwa gak muat ana wong maca tasbih sepisan subhanallah Ini niku gandarane ngekuti dino khairun minat dunia wa ma fiha luwe apik luwe utama luwe akeh timbang dunia tak isine Kemudian subhanallah kita, itu hadiah ngebukin dulu. Jadi ngomong-ngomong kok diketok nong, Mata subhanallah, indonya kendaraan yang masuk lagi. Aku rasa tekan pandang jiwa, kena subhanallah. Sebaliknya yang mana? dunia ini digawe wadah siksane wong kafir siji yo ora kamot Nah, ini kan bahasanya orang putih itu guru. Serahkan, mon. Ono wong ninggal sholat sarbu sepisan. Itu sekannya dicublit rantai tonggok dengan rokok, jawabannya ditunggu-tunggu. Sobret bonbonane. Kadet. Memang ekspresikan kata-kata di sobret ini langsung di bus. Masa di sobret kok krik. Enggak seru. Mungkin dasar. Di sobret. Bonbonane. Tembus. Misalnya. Mampu di sini. นี่ตรงนั้นนี่ก็รู้มันเดี๋ยวกันสิเนี่ยสิเดี๋ยวพวกเราต้องดูนี่เราไม่สามารถจะไมดถูกปัตตดุตรเติมปัตตบุตรแล้วรันเตนี่มันแวันนี้คือตัวตัวเดียวอุ้มบ่มารันเตนี่ตักกล้องตักจำลองรันเตนี่ดีแต่แรงเด็กเดินเราไม่อยากเพื่อนเกิดเป็นอะไรเอาที่เราเข้าเพอนอุ้มบ่มารันเตนตักกล้องนี่ดีแต่แรนั่นดินเราวอกคงเดินเข้ามาเปดีกว่า Kabeh makhluk mati. Ada ugen-ugen yang mati. Iki ninggal sholat pisan. Padahal wong panggil dua yang ninggal sholat enten nomor ini. Oh pabrik eh. Itu bawa desanya di kita yang dunia nggak muat. Jadi pulau ini dunia ini di wadah seksane wong kafir siji kamu Sebagaimana dulunya itu ngomong di dewasa dan darahnya wong mukmin siji, gak cukup. Mulanya kalau sampai itu terpaksa dipateni kalau Gusti Allah. Kok kasar ya bahasanya? Ini dia apa mau Di paten Dipateni kalau Gusti Allah bu harus diwenehi hadiah yang kau umumnya Umpama sampean pantes di dunia gak iso nerima hadiah itu termasuk hadiah gede di paling ya Allah menggunakan umat Muhammad yaitu bulan Ramadan Allah maksudnya ala Muhammad Kulau sering nyampe ke bulan Ramadan itu bulan di mana Allah kasmaran, Allah jatuh cinta dengan memberi cinta, senang kau kurang. wong senang dia ya mau kurang. Tapi di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan Allah cintanya tanpa ukuran. Coba, ibadah siji balasannya sewu minimal sodako siji balasannya sewu minimal Mengenai wong sing ahli sodako menggoni ulang Ramadan, ini meneh di boleh akhirat iki gedhe. Lho ahli sodako kok gedhe? Iya, soalnya lu wong sok kurang akeh. Sodako sewu dari tak juta kok. Lima ewu dari itu. Lima juta. Meneh di boleh keluarga kuwutuh. Wong padha jiwa. Kuwutuh. Mau lima ngewu jadi lima juta. Kaget nih, deh, takut malaikat malaikat. jadi kok mau duit lima juta ini duit apa malaikat? Duitmu yo, duitmu. Lah kapan malaikat? Nah, kapan iko pas gaya pengajian menjuru Quran yang ditarik bayar lima ngewu. Lha kok kok batang malaikat? Saat ini kok jadi lima juta. Oh, dokter ini mekar yo. Kamal terus kebetulan, masya Allah malaikat, malaikat. Ngerti yang mau biar aku nyumbang ke akeh ini ramai lima ribu, ngerti kalau ini caranya mau caranya ini biar lah akeh dari malaikat lu potong kamu lu kita lima ribu yang merunduk pemeringat kebetulan. Coba. Wanafatuhu tasbihun nafasnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tercatat sebagai tasbih. Melebu metune ambur, an itu catat aneh dari subhanallah. Sampai nyeger amburan, sud itu di buku amal ditulis subhanallah. ambur amburan, surah di buku amal ditulis subhanallah. sud subhanallah, surah, subhanallah, sud surah, subhanallah, subhanallah. Mana ulang Ramadan ini amburan yang sering ya? dikaropi. Tasbih kakan. Tapi ojo nomor-nomor kok beli metu. Wasyukuhu dikrun. Diamnya orang yang puasa itu dicatat zikir. Menang gak lapo-lapo. Longgo karo duwe itu di buku amal catatan dikir dikir dikir dikir dikir dikir dikir dikir dikir dikir dikir dikir rong jam yang menang luntur dua itu malaikat katok nyatet ekstra keras dikir dikir dikir dikir dikir dikir kalau di luar Ramadan catatannya kok dua dua dua dua dua coba bahkan walaupun nomor lima ini hadis itu tapi nek pondok ilmu amar keurusan naumu suami ibadatul itu hadis yang panjang yang diulang Ramadan tidurnya orang yang berpuasa itu tercatat sebagai ibadah turun ibadah orang yang ekstrim lagi. Rasulullah dawuh tidak perlu sebab besok ini adli wa Allah min rihil miski. Sungguh baru tidak sedap. Mulutnya orang yang berpuasa apa demi abad ya? Kabeh wong sing padha rata-rata nang kotak-kotak. di Indonesia mati. Itu menurut Allah lebih harum daripada parfum, Coba ini kan cinta buta namanya, cinta mati namanya. Wong bersin aja ke parfum ya. Yang itu sering kampanye lalu Dewi Syekh Jamal Medat Rasulullah Anhu kalau kita tidak melekat kalau sudah pada berkurang itu potensi-potensi jelek ditutup kalau Gusti Allah. Potensi baik dimunculkan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya rahmat Allah dicurahkan sebanyak-banyaknya, sederas-sederasnya, digerosok nih, gimana wong anda jiwa. Mau kiraya Allah, kanggo ngomongin wong sing itu, so, dosa, ning ulah Ramadan disok disokno bersih dosane. Ada kita bebas dari neraka. Pintu neraka ditutup seratok rapatnya Bahkan setan dibelenggu, setan digondol. Gak iso bodoh menungso. Bulan Ramadan setan kena PHK masal. Gak iso bodoh menungso. Makanya nek kapan ono wong panjang jiwa, memanang awan-awan di warung, ngopi karo rokok sejalan jedul. Yakin ibu gak mergo dibunuh setan. Wong setan iki iso bodoh. Lah kok ngopi rokok sejalan jedul? Ya wong iku nang setan. Makanya nek ana wong model ngono kuwi tapi kate kok dikaro setan. Napa? Malah setan itu tidak wong. Sehingga ketika bulan Ramadan seperti ini apa yang kita bayangkan? Damai, damai, manggil setan di pol-polan. Kaman tuh ya obo, setan itu sih mengumpul ke dosanya menungso. Lihat menungso sampai dosanya, kok dari boloi ini. Bareng-bareng di neraka. Ya mas kalian, Rahmatullah selama puluhan tahun setan dosa dosanya menungso. Begitu sekolah bulan Ramadan, dosa ini dikumpul puluhan tahun hangus. Ogo, entek 50 kabeh baru wis Nyambut dari puluhan tahun gak ono nyambut, Mau mantu repot. Ini nih, tidak mau ono paham. yang sama sampeyan setan, aku wong. Umpama umpama setan ini aku bohong gak terima kalau kita sama lagi wale sama ngomong hati setan ini ini gak bisa gak bisa soalnya setan kalau uang kan kakek setan ini uang si gigi yang budul setan ini ewan berarti uangnya si gigi setan ini ewan terus pas tuh ngarep-ngarep itu ya tokoh-tokoh setan umpomo-umpomo sebagai setan sampai yang mengumpulkan dosa kula puluhan tahun. Upah akeh mulai pulau deh. Kata dosa, nanti sama dengan susah terus satu dosa. Ini dari sopo. Kodoh wae. Kodoh wae. Pulang pun ada sopo ngomong ngaji loh. Ngorong. Kodoh mau, ngaji ngeten ini oleh ganjaran, tapi yang nomor dosa ya barang. Kok dosa? Gimana kalau aturan syariat mau ngaji kalau bapak kalau ibu-ibu kan berkenalan nyawa. Kudu dikai hijab, kudu dikai sadar. Tak oleh nyawa. Lah bu, enggak kok jadi ibu. Lah kok, soalnya kan nek wayang ini kita ayu-ayu kan. Apa tujuannya kalau pengen di sawah? Enggak kata sawah memang. Ayo nih tujuanmu nek wayang ini kita coba. Yang lain di rumah punya yang mini mini betul. Kalau kucing anak-anak. Orang anggap dasar power ini juga apa? Mungkin kalah bolong. Mungkin rambutnya kalah mungkin sama. Lu ini dosa mau betul mulai nyawang ibu-ibu. Dosa, dosa, lu dosa barang. Wes kamu ngumpulke dosa pulau, Kamu kan setan. Ngumpul dosa pulau sebagai menungso. Puluhan tahun. Mulai wakil. Begitu sekolah Ramadan, kula bener ibadah Ramadan. Dosa sing sampean kulo puluhan tahun entek nganggur dan nganggur guys. Bagaimana perasaan sampean sebagai setan? Nangkel, sampean jiwa temenan dari setan. Apa ya? mesti masuk karena Karenanya, kalau minggu ini mau keterangan, allah ada beberapa tafsir yang harus kita raih di bulan Ramadan ini, gambarannya seorang tembang, perjalanan bulan dengan tiap tahun. Sebelas bulan di luar Ramadan, kemudian masuk Ramadan itu soal tembangnya, ilir-ilir. Ler-ilir, ler-ilir, tandure wusumilir, kan dijuru-yuru-yuru, tak pengantin penganten nah, sahamon sahamon no bimbing kuwi lunyu lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro dodo tiro dodo tiro kumitir berdaing pinggir dodo mono dirumakeno kanggo sirko mongko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kamanane do surah surah ayu ilir ilir ilir minggu tepas wong biyen ngarani ilir infak itu tujuannya kanggo menghasilkan dalam ini. Nah, isoe ngasil mau agem infak saya kudu obat, kudu pola. Gambaran pulau sama numpet ini kudu ikhtiar, kudu pola, kudu obat. Lalu orang bener, uang net-net. <clears throat> Jaga no, mudune rezeki teko langit tanpa belum ikhtiar kudu pola kudu obat orang lain lah yang lana komen poso tirakat wiridan, poso tirakat wiridan, poso tirakat wiridan. Kalau yang nyampe nomor C, dari nomor D kasbel. Ini tekan rumah di senat bujumu. Makin buka lawan, selamat di mana masjid. Kalau ibu sekolah ini mesti disentang. Kali ibu sekolah, pengen mangan tas dari buku orang, Di kolong-kolong hilir, cepet, mau bas nabis, gambarannya wong murid ikhtiar. pengen oleh wadeng kok. Pengen mamah ya kudu pola, pengen renes tanggungnya kudu gelem regep tangane. Iki gambarane wong murid. Kalau matur polai Kalau itu ngetan ulon mobat mabit mundat kalang kabut nyengsan jempalik gulung koming diwarini nama nope telung puluh enam pergi pagi pulang petang koyang kayunan kelontang panten pantas panas pinggang pegal korek kurik kepala pusing peringat keringat keringat kiri orang lorok diri sendiri keluar berat diri kiri penggajilan pas-pasan pengeluaran pol-polan polohan pirang-pirang dan sakit berani macam-macam ini kita cocok dengan apa mau bisa pak nanti saya nggak nakal itu Pola nggak karuan itu yang digelai apa? Ternyata yang dicari cuma dua satu tandure wusu milir kan hijau royo-royo ini urusannya weten nek bakat tandur sumilir rupane juru royo tandur api alamat panen dadi gabah akeh berat, akeh itu ya dari duit waktu mau urusannya weten tandure tandur itu kan ijo juru royo itu nanti muaranya urusannya weten tak sungguh pengantin anyar nomor loro urusan pengantin anyar itu maksudnya urusan ngisore weteng pengantin anyar itu luwih penting no urusannya weteng atau urusan ngisore weteng Gue sedino orang mangan itu besar. Hmm, gue aku udah tahu kok. Loh, urusan Roman iki Urusan wekten kalau misalnya wekten sementara kudu dimpet. Urusan wekten mangan ngombe dimpet. Urusan misalnya wekten mohon Dimpet. Kulo sampean kudu dadi tas angon, tas angon. Angon niku yo ya angon. Apa yo ya angon niku? Yo ya angon. Ngomong yo ngomong. Lho, hakikate menungso iki angon. Kuzukum rohin. Wakul rohin masuk dengan iya sih. Masing-masing dari kalian itu angon. Dan kalian semuanya nanti akan dimintai jawaban tentang pengamalannya itu. Karena ya, bahasa Indonesia-nya apa? ini Apa ya, minimal amun awake dhewe, amun awak sak wujud. Gautonge awak mulai pucuk rambut nanti pucuke tungkar ini bingung meripatnya bingung begitu bulan Ramadan. meripatnya bingung hanya digunakan ke arah sesuatu yang diri dari Allah. Hindari sesuatu yang dimurkai Allah. Jadi dalam tulisannya Quran, bikin motor Quran. mau kak, terus sendiri apa ngadus? Kira-kira itu jadinya kurang Ramadan ini akan ini nyalam tulisannya Quran kalau nonton ini. Hmm kupingnya dingon bikin rumahnya ngaji bikin rumahnya bacaan Quran cangkemnya ngapunten dingon pikir-pikir di motor solawat itu buat perasaan ini terus kalau baik tangannya dingon sikile dingon atine dingon iku ngapur penek no minggu Bahkan aku takon nek perkara nenek kan nyawang wong lanang. Wong wedok kulingane kan dipeneni. Menek itu munggah wong mudun. Munggah. Gak ono menek wong mudun. Wong menek itu munggah untuk meraih derajat sing dikokon menek iki blimbring. Kata sing enam cilik pimpin itu roto-roto dipimpin limo. Ya ono sing enam itu salah kedaden. Nek kurang saka limo kuwi sak purut di sodo. Normalnya kan limo, gambaran rukun Islam yang lima. Kalau di bulan Ramadan, target yang harus kita penek bulan Ramadan itu ono limo. Satu, la'allakum tattaqun, meraih derajat takwa. Yang kedua, ikun minanda, terbebas dari neraka. Yang ketiga, untuk mendapatkan momentum Lailatul Qadar. Yang keempat, menuju Idul Fitri. Kembali kepada fitrah dan yang kelima menjadi Syawal, peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad dan puncaknya nanti lah ada puncak akun kalau jenengan dikengken menek munggah supaya derajatnya mencapai tingkat derajat yang tertinggi dalam Islam ada lima tingkat derajat yang menungso dengan yang manusia Allah tingkat yang paling rendah muslim pokoknya terus melakukan hukum Islam tingkat yang kedua di atasnya mukmin Tingkat sing nomor tiga mukhlis, wong sing ikhlas. Tingkat kedua niku mukmin, wong sing iman. Mantap yakin percaya. Sing tingkat ketiga mukhlis, mulai melakukan ibadah didasari keikhlasan. Iki yo abot. Halo. Halo. Nah, kanggo ngelatih keikhlasan itu kalau sering matur, sama kan boleh melakukan ibadah, ojo niat boleh ganjaran, ojo niat buru ganjaran, tapi buru dan marini ganjaran. Sorong yang gawe, sorong terjo, ojo buru upai, tapi buru sing ngekeki upah. Halo. Ojo buru upai, tapi buru sing ngupahi. Ono sing batak, tuh ae. Beda. Namun yang guru pae rugi yang oleh upah Tapi yang guru sing ngupahi, yo oleh upah yo oleh mau ngupahi. tuh, tuh. Sampai yang senang di kenal gedang goreng. Kalau kenal Mas Bro yang pintar dari gedang goreng. Senang di. Seneng kenal Mas Bro. Lek sampai yang mau kenal gedang goreng. Enggak, hmm, jika gedang goreng tahu ngember itu tak kalah eh, pentek gedang goreng ini. Umpamanya kena bujumu doyan-doyannya pol. Tapi dari sampean kenal mas, bro, yang pinter gaya gedang goreng. Mas, yo gedang goreng ini entek. Mas, bro, gawe nona yang jadi so. Itu tak bilang sampean, ya, digawe orang mas, bro. Orang oh, mas, itu gedang ini mas, bro. Lu sampean kenal sih, kalau kenal dunia, kalau kenal sih duwe dunia. Hmm. Senang-senang sih duit-duit. Dan nek sampean terima kenal donya, sak piro ate donya sampean iso entek. Tapi nek sampean kenal sih duit donya, mati yo donya sampean entek. Sing duit nggak kayak ini dari iso. Untuk sak piro sampean diparingi. Paham nggak ta kok Iki bedanya guru upah karo guru sing ngopahi. Lek mau guru upah jangan oleh upah iku tok, tapi lek guru sing ngopahi yo oleh upah yo oleh sing ngopahi. Ana cerita ngene. Ono rondo. Wong wayu wis nom gak duwe anak sugih. Monggo niku rondo terus mari kita kali. Ayu sugih wis nom. Di sisi lain ono budo. Wis melarat rupane elek àwọn ìgbà di sini àyè sọ̀kè di sini marah, ẹ̀rọ láti dùdọ̀ marah ẹ̀rọ yìí tertubuh ke ini gede kepencet karo rondo mau jatuh cinta jenenge wong cinta bu akhirnya dimentok di mana mana selalu ada rondo yang berbayar-bayar kemutan turu gak anak mangan gak iso warak Kelingan rondo, cinta tak kena cinta. Akhirnya, terus nekat terus ini. Nekat, harus lamar Kalah menang pokoknya, bukan lamar Lu mongso gak imbang, kono ayu aku elek, kono suki aku. Nah, jadi harap bukan lamar karena moto Bismillahirrahmanirrahim. niat insun, selama rondo terus. Corona ngilangkan hukumnya satu sisi. Kau udah teman. Bareng tekan mengenai rondo melebu, lunggu. Nah, ketak-ketak ngaruh rondo. Cep, tak ketak ke besok ngomong. Harap cerita apa tuh? Cerita rupa, ya rupa ini juga nombok. Cerita dunia yang ada cerita apa-apa, yang diwini yang menglinggis itu, tak kena menglinggis. tapi untuk dudo ini pinter pinter wes mau oh, pinter gitu nyambut gaya nih mulai dudo rondo malam pokoknya no kuy suka teh bukur menunggu jelek sampah sampah diperjengi menunggut buntu ya oblo oblo gentengnya mau dibenam hmm, rondo ini ngerti kan kepingin mutahin dibatuhi digawat no rokok kalau sendiri nah sama kita itu Ngerewangi nyambut saya aku. Bila masa sampai lepahan kalau di duit. Loh, dek, aku gak ingat boleh upah. Sama rosa mikir mau kaya aku. Aku niat ngerewangi sampai ya. Betul. Janji sama najam nulis minoko dari bayarannya hatiku. Sama dengar mari muka-muka aku sehat. Si iso ngerewangi sampai terus. Kata mikir mau kaya aku. Hmm, rondo ini semua ini dari iso tuh. Kelam, kelam. Jadi ini rondo. Kalau mau rupanya terjadi tapi sawangannya kok enak enak nih ngoni ngonane <laughs> enak nih ngoni ngomong itu emang nih nggak ambil saya mana dipetuli kalau rondo ditampon mas maaf waktu ngomongannya sama meniru teman aku ngomongnya kuangannya sih saya sih masih orang bangannya sama mereka ngomong ya, aku tak opari tak belum ngomong ya foto-foto di bangannya aku kalau sama misalnya nikahan mana ya aku aku kalau dia tekan kono tuh Aku tak dikira tergantung, tapi sama karo aku manut di sama mantunan. Tak terima oleh duit, tak oleh tak wong-wong ini. Bundo. Kita ya kan yang marok jangan mau waktu Mau lu mari ngaji suwe, tak ganti serapat. Aku ngimbui untuk petang dua menit Terus tingkat yang nomor mufsin. Dan tak mudah Allah dengan negara Allah, jadi dalam satu Allah, tapi dalam Allah. Dan ibadah nama Allah itu seakan-akan melihat Allah, seakan-akan. Kalau dari kita punya perasaan seperti itu, punya keyakinan baru kita dilihat sama Allah. Tingkat yang tertinggi mutakin, wong kuat. takwa. Itu tingkatan yang tertinggi. Dan ketakwaan itu bisa diperoleh melalui ibadah puasa di antaranya. Untuk takwa niku nek diringkes maknanya manut. apa Bu? Manut. Lah wong manut itu mesti bakal nyatut. Halo. Wong manut mesti bakal katut. Katut sopo? lo katut sing dinut. Sampeyan kok manut wong budal ning pasar, mesti sampean katut tekan pasar. Wongnya sing tampan nus niku mau kok besok-besokan di gone pantar. Sama yo katut besok-besokan. Wong ngono iki kene bapak tidak Sama yo katut kami. Bapak sama manut kok bukan di masjid. Masjid sama jane gak arep sholat jamaah. Tapi kok asline sama tekan masjid itu katut ning sholat jamaah. Mas, sampean yang manut wong sing budal nek gone konten dangdut. Misalnya kalau keatur kita belum dangdutan, wah teman-teman jotos-jotosan gak tepat sama kalau kena antem waktu, sama manut. Pak sama kok manut kok sing budal ning joli. Ora manut. kok kan manut kok rusak. katut Bapak sama kok manut ini sama nih loh manut cewek. Cewek ngombe ibu pikir, kalau cewek dek matimu langsung ketentel. Hmm. Sama ada kasut cewek mau, ini sama digondol cewek mau. Mulai orang bilang kau curi hatiku. Sama manut kambing nabi mesti yang katut oleh karomah kemuliaannya kambing nabi oleh syafaat kambing nabi. Manut juga wong alim katut oleh ilmu ini santri pulau yang manut itu pilih pulau kok manut kula pulau dan pulau di mawon yang banyak manut pulau Yang pulau kula sing keimanan panas dia dene ya ora takut mana? Yang pulau dibandingi berkat ini orang takut ora berkat ini hasilnya kalau milih panitia nah kula mriki mboten miskin mboten maksud Lha ale dene manut kula mboten lho mulane kok ya orang berkat dhewe syukur ditambahi kamu duit ditambah api mengulangi jatah bayaran untuk aku Lha mulane wong takwa iku paling mulya, soalnya wong takwa iku manut Gusti Allah. Wong manut Gusti Allah bu pirang persen mesti kecepatan kemuliaannya Gusti Allah. Paham kamu dulu? Saking manusia wong poso, coba sama pikir, urusan mana ngombe itu manut Gusti Allah. Wong nek mboten poso, mangan ngombe sak karepe, mangan sak warepe, ngombe sak kelompokane, butuh kumpul bojo ya tak. Tak tempere. Tapi ketika Ramadan Gusti Allah menging melarang ojo mandek mangan gak wani. Mergo dilarang Allah, manut nang larangane Allah. Ngombe gak wani. Kumpul bojo padahal bojo bojone dhewe. Mbok kepingin kaya apa yo. Bimpet. Mergo manut Gusti Allah. Nanti urut-urut kuping, urut-urut kilung, nek kabar biasa bisa mbak rapi foto. Gak wani. Bimpet. Tumi. Soal makan ngombe, manut Gusti Allah. Lho sakjane ukuran mangan ngombe ini bodoh, Nah, apa maneh wong jiwa. Porsi makan dan minum sebenarnya sama. jadwal mawon sih berubah. Nggih iya you Makan pagi biasanya jam setengah itu jadwalnya mundur setengah papar sahur. Makan siang biasanya jam lulus setengah telu jadwalnya dirubah setengah enam. Malah porsinya luwih akeh. Lek begitu mari bersuk mabes tung tung tung tung tung tung kan wae harganya hari-hari geragat nasional. Balas dendam. Dia nggak mau gitu. Porsi makan sama. Mau jadwalnya wae yang berubah. Tapi ada yang membedakan antara wong sing poso karo sing orang poso. Wong yang gak poso, urusan mana ngombe gak manut Gusti Allah ngombe ditentukan oleh tenggorokan. Kalau tenggorokan garing, terus ngombe. Mangan ditentukan oleh weteng, kalau wetenge krusuk-krusuk-krusuk kuwe dimploi panganan. Ngombe turut gorokan, padahal gorokan itu sumber itu, sumber riak. Mangan manut weteng, padahal weteng itu wadahe Lo manut gorokan, manut weteng Quran itu ibu berarti dari pasukan itu mangan potong weteng ya kamu dan tai berarti dari anak buah tai tapi ketika Ramadan berubah drastis itu soal mana ngombe manut komandone Gusti Bukan awan-awan ngelawan nopo arep ngombe janji dulu mancing waktu buka nih Dulu ono komando. Ngelak kaya apa harus mangan gak wani dulu ono komando. Enak-enak mangan sahur. Nikmat-nikmat mangan. Lah kok ono komando insa lanjut. Ya ngombe. Subhanallah. Urusan mangan ngombe ya dikomando Gusti Allah. Begitu masuk waktu maghrib, Ini aku ngomong panjang dulu kecamatan California salah. Lho soal anak ngombe ya, diakui kalau Gusti Allah dimanjakno kalau Gusti Allah. Dikomando kalau Gusti Allah. itu orang mulya. Perkumpulan anak lanang ngombe diakui ya, kalau Gusti Allah. Monggo dan dahar. Monggo dan nunjuk. Ngono. Komando itu lewat azan. karena begitu azan maghrib tau kabeh masjid musola ada. Sampai musola sing biasanya gak tau azan maghrib, ini musola itu ini lah ada. Lha kok gak ada azan maghrib jamaah gak ono. Nah, maksud kan rame, itu boleh takjil. Allah masih ala Muhammad. Yo, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. sing mau mangan lombe itu dimanggano kalau ora bidul. Nek dimanggano itu tandane wong mulya, nek gak dimanggano itu wong gak mulya. Ana wong duwe sawe mantu, terus ibu-ibu sing rewan. Bukan sak panganan, ate minuman, moro ngemplak-ngemplak moro srogat-srobet. Tanpa dimanggano karo sing duwe omah. Yo iso marep, yo iso seger. Tapi orang dimanggano karo sing duwe omah, nikmatane ora kudu jenenge rai gedhe. Bego kalau wong mulya dimanggake. Ana kiai rawuh ning gone wong sing duwe gawe mau. Bahkan sampe ora bakal panganan. Ya Allah kabare alhamdulillah ya sehat. Putrane nira lho. Bahkan ngono begitu daharan tuh siap ya, dimanggake. Monggo ya satuan daharu niyen. Bego napa mboten? Ampun ana dadi kiai ya. Iya. <laughs> Ini yang membedakan antara manut karo orang manut. Nek manut senajan pekerjaannya remeh, itu oleh dia. Tapi walaupun pekerjaan itu eh pekerjaan yang serius, temen nek bukan manut, kau oleh dia Contoh, tentara itu pekerjaannya nembak. Perang dor nembak. Ono tentara tanpa komando dari komandan Orang diperintah komandan, kok nembak uang Nembak ya bro, mau nembak koknya. Apa dampaknya? Halo. Padahal nembak itu pekerjaannya, tapi karena tidak dikomando, orang manut komandan, malah nembak dihukum. Walaupun itu pekerjaannya. Sebaliknya menurut komandan, pekerjaan remeh, Ono tentara anak buah di benak kemandane kelotekan. Orang ini gak mau ditolong kelotekan. Dia nggak bisa kalau kemandane.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 Stafnya amanu finishnya takut modal untuk mencapai tingkat tertinggi takwa itu adalah iman padahal iman yang jadi modal amal soleh ini modelnya fluktuatif imane uang. ya tak no pandai jiwa itu imane kan cuma kumatan loh Dono. Uang itu, dari mana kabel? Dorongannya kalau kamu baca pulang, akhirnya semangat. Masih lo tak mau main atur ke masjid. Jangan dikurmuakan. Mesti gumrita hatinya. Tersentuh hatinya, kerentak langsung wudhu. Tapi Pakaian rapi, ambil sejadah, berangkat jamaah. Karena imannya tebel. Begitu dengar azan, langsung dorongannya keluar. Padahal rumahnya jauh dari musola, jauh dari masjid. Rumah ada berangkat. Dengan ada kalau dia ya? ini sudah rapat terjadi lah kan. Masya Allah, Mana kadang jiwa kan gak Allah ya itu Masih warga nih tapi karena imannya ini tebel, dorongannya kuat, berangkat jamaah. Terus balik deh, yang imannya tipis, dorongannya lemah, tiba-tiba rasa bodoh. Masih omai cerdas, masjid cerdas, musola, mengkali gantang tekan gon. Rumah azan antar, kena azan. Asyhadu an la ilaha illallah iki panjang jiwa ya wis ya azan ah, panjang jiwa Panjang jiwa, ya? Maksudnya mau bujuk goro, ada ke panjang jiwa. jualannya banter, yo enak, tapi karena imannya tipis, dorongannya lemah, gak berangkat sama ah, malah orang mulai. Tantung itu kok benar. Soalnya dia kelas asik nonton kader kian kata. Ya Allah, jadi ya orang kira yang itu dari nggak beli iman, nek model iman ini kebel kuat, Allah. Kenapaan model kita lain? Yang angin mau pulang sampainya sendiri berikut. Betapa zaman akhir diprediksi kalau kanjeng Nabi jamaah prihatin. Wa masajidun kabir walakinna kharrabun amir jamaah. Masjid musola api-api gede-gede min asroh bisa. Termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi jamaah ini yang memprihatinkan. Tapi setiap kota ada masjid besar, masjid besar Al-Taqwa, masjid besar al muhrisi masjid besar Al-Mustaqim masjid besar, Baitul Rahman, tapi masjid ketok yang besar. Jamaah ya, ya Allah terutama yang subuh, ya Allah mau gak sama orang jamaah subuh masjid itu kau sih. Saya nabur berdus lewong iku, saya ya Ayo aku lewong ngomong iku ya. Saya nabur berdus wong, saya nada ya lewong, saya pujian lewong, saya komat saya sing dadi makmum. Apa ya ono? Iya kok wong iki ngomong ngomong kuburan. Nari nabuh kudu dulu tung tung tung tung tung tung. Ada asolatu khairun minan maut. Nolong Mari agani waktu itu ವಂದನೆಯುವೋ ನೋಡು Lepas kurung di sisi mana kereta kereta kereta kereta kau buat anak itu. Hmm, oh, tempat. Oh, Alhamdulillah ujiannya nyantol Ngomong uang Penasaran pengen ngerti Yang terkoy sombo yang pendidikan Nawa kambing nawa kanto Dibengke sama sendiri Anjen kesini yang ingin tampilnya sendiri Toko usen toko Kalau ujian Nah Ngomong kambing Bila Wong nyolo kodok Kenapa nyolo kodok Balik nyolo kodok Sholat ijen, yang itu lah, di ini mulai Uangnya sholat ijen. Jadi nah, yang ngerti dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat dari imam. Tapi pentingnya godak pandilai zaman kan Niat dari imam. Lu niat dari imam itu terus makmumnya sopo? Eh ya. menawa jen jen jen Lalu makmum. Lu kok wong tuwa duwe anak bisa ngaji Quran iku wong tuwane harapan mlebu swarga wong aku ora mau kok amin iki pemberitahuan amin iku nek ndonga itu pak sama rumah aku iki ndonga kok gak wong tuwa duwe anak bisa ngaji Quran iku wong tuwane harapan mlebu swarga amin mana pemberitahuan mlebu amin Mau apa Pak RT ya pemberitahuan warga lingkungan sini besok minggu kerja baktian. Ya. Amin. Orang ya. Enggak dan enggak gitu. Kapan dua anak bisa ngaji Quran, anak itu kan gak makan bareng. Ini makan bareng kalau anak yang bisa ngaji Quran, dosa sama diangkat Allah, sama diberi sama Allah. Alhamdulillah. Amin. Itu udah ada kadungnya kok dari kadang-kadang itu kurang pas kadang-kadang. Urusannya ini, amin Allahumma. Orang gone, orang Ini Dan bukan kalam kok yang disini dan belas, ma'ah, belas, Atau ketilau, tahu kanan, tahu kanan, tahu kanan, tahu kan. anak yang benteng mau buat kok iso rokok nah kan bareng karo anak yang kena Quran itu wong tua itu juga sama rokok nah ibu kepengin gak ada anak yang terkena nasi boten Bu jenengan terkena sih kok nasi sekarang jadi harus sakit hati Bapak jenengan seneng boten juga anak yang eh, eh, eh Terus kamu belum? Sama yo mare nono kan. Ora pun ngejer. Ketemu kok Nilai itu disepuluh Bapakku hati aku dulu ini tak ada bapakmu. Bisa itu omongan tak ada bapakmu tak nanti yang boleh anak. Oh bapak langsung gena. Mau anak nyolong, kalau mau tonggo kenangan dulu ini. No, kada no bapakmu. Kok ada nanti kalau mau ada dulu itu. Bapak itu Wong sederhana kok pengen banget menurut kabeh. Lha aku pengen anake sama terus maca Quran coba sama nek mari tawon maca Quran di masalah kabeh. Anake sama tuh. masih ya aku ora boleh nanti sih enggak boleh. Aku lek nakal, bapak pun sini hmm, Aku nela, ibu pun sini. Sama dengan. Wes, anak-anak ngobrol-ngobrol teman-teman ini di luar kurang ngundang omongan pokoknya mau yang ahli Quran itu bimbing dino kiamat orang usah dari suarga malah suarga sembuh dari orang enak loh Oh, bisa orang-orang yang lain mencari surga, ahli Quran malah dicari yang surga.